limpahan nikmat dan juga karunia dari Allah kita dimudahkannya untuk bisa berkumpul duduk bersama di dalam majelis yang mulia ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai majelis yang bermanfaat dan membawa berkah di dalam kehidupan kita. Kemudian semoga selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ikhwan fi din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebaik-baik wasiat yang dinasehatkan kepada seorang hamba tentunya adalah bertakwa kepada Allah. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian meninggal, kalian wafat dalam kecuali dalam keadaan kalian sebagai muslimin. Ali Imran ayat 102. Bertakwa kepada Allah maknanya adalah fi'lu ma amarallah ma Allah bih wa tarku ma nahana Allah anhu Bertakwa kepada Allah artinya adalah melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan segala apa yang Allah larang dari kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih beliau alaihi salatu wassalam bersabda ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum apa yang aku perintahkan kalian dengannya maka laksanakanlah dengan semampu kalian anhu Dan apa yang aku larang kalian darinya, maka jauhkanlah. Beliau memerintahkan kita untuk melaksanakan segala perintah beliau dengan semampu kita. Karena bertakwa adalah dengan semampu yang kita dimudahkan oleh Allah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Fattakullaha mastatasum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memberatkan suatu diri kecuali dengan apa yang dia mampu. Maka melaksanakan perintah Allah dan juga perintah Rasulnya dengan semampu kita. Oleh karena itu, tatkala ada seorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis Imran bin Husain dalam riwayat Al Bukhari, dan mengeluhkan kepada beliau tentang ketidakmampuannya untuk salat dengan berdiri. Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkannya, "Shalli qa'iman." Salatlah engkau dengan berdiri. Fa illam tastati fa Kalau engkau tidak mampu, maka salatlah dengan duduk. Wa illam tastati fa ala jam. Kalau engkau tidak mampu, maka salatlah dengan berbaring. Ala qadril istita'ah. Sesuai dengan kemampuan. Namun beda halnya tatkala kita meninggalkan larangan-larangan yang telah diharamkan oleh Allah, maka larangan-larangan itu datang secara mutlak tanpa dikaitkan dengan kemampuan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selanjutnya menyatakan wa ma nahaitukum anhu fastanibu Dan apa yang aku larang kalian darinya, maka jauhkanlah tanpa dikaitkan dengan kemampuan. Lima ada. Kenapa demikian itu? Dijelaskan oleh ahlul ilm dikarenakan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah maupun oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang diinginkan dari kita adalah al-kaf menahan diri daripadanya. Tidak lebih daripada itu. Sehingga tidak ada seorang pun yang tidak mampu untuk meninggalkan larangan. Karena tidak ada yang dituntut darinya melainkan dia menahan diri dari melaksanakan apa yang dilarang darinya. Beda halnya dengan perintah. Kalau al-amr sebuah perintah membutuhkan pelaksanaan. Ya, dia memperbuatnya Yahtaj ilal fi'il. Dia membutuhkan kepada perbuatan. Ketika dia membutuhkan kepada perbuatan, melaksanakan perintah, maka perbuatan itu membutuhkan kemampuan. Sehingga dikaitkan dengan semampu kalian. Maka orang yang diperintah dengan sebuah perintah, kalau memang dia tidak mampu melaksanakannya dengan sebenar-benarnya dengan sejujurnya kepada Allah ya, maka dia boleh menyatakan saya tidak mampu ya. dan dia mendapatkan keringanan dengan itu ya. apabila memang dia tidak mampu kalau dia tidak mampu dia mendapatkan uzur karena ketidakmampuannya tetapi seorang yang dilarang dari sebuah perkara yang diharamkan oleh Allah ataupun diharamkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh dia menyatakan saya tidak mampu. Kalau jelas ini haram atau perkara yang tidak diperbolehkan oleh Allah ataupun oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh seorang hamba mengatakan bahwa saya tidak mampu. Ya. Dalam hal ini ketidakmampuannya bukanlah uzur. Sebab sebuah larangan ditinggalkan tanpa harus dikaitkan dengan kemampuan. Karena yang dituntut di dalam meninggalkan sebuah larangan itu adalah al-kaf. Cukup dia menahan diri, tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Namun dari sisi lainnya, Ahlul Ilm menjelaskan bahwa melaksanakan perintah itu lebih berat daripada meninggalkan larangan. Melaksanakan perintah lebih berat dari meninggalkan larangan. Karena melaksanakan perintah membutuhkan kepada kemampuan. Dia berbuat sesuatu. Sedangkan meninggalkan larangan, dia cukup dengan menahan diri. Tidak lebih dari itu. Dan ada sisi lain, bila dipandang, maka larangan itu bisa jadi lebih berat dari perintah kalau melihat dari sisi di mana sebuah larangan membutuhkan seorang hamba melawan hawa nafsunya. Ya, mukhalafatul hawa, melawan hawa nafsunya. Dan itu di dalamnya fiha masyaqqah. Ada keberatan, ada kesulitan untuk melawan hawa nafsu. Sehingga Allah memberi motivasi yang kuat di dalam Al-Qur'an bagi orang-orang yang mampu menahan diri dari hawa nafsunya Allah menyatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan barang siapa yang takut kepada Rabbnya dan dia mampu menahan diri dari hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, maka surga itu adalah tempat berpulangnya. Anakul lihal bahwa itulah yang dimaksud dengan takwa. Fi'lu ma amaran Allahu bih wa tarku ma nahana Allahu an. Ya, melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan apa yang Allah larang dari kita. Kemudian di dalam kesempatan yang berbahagia ini saya juga akan mengingatkan sebagai nasihat tentunya untuk diri saya sendiri dan juga kepada segenap kita ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah untuk selalu menjaga kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin selamat di dalam kehidupan ini dari berbagai penyimpangan, kesesatan, penyelewengan-penyelewengan. Maka yang akan menjaga kita dari itu adalah kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita jujur kepada Allah, di dalam beriman kepadanya, di dalam beramal hanya karenanya, di dalam kita beragama untuknya, di dalam kita menghambakan diri kepadanya, maka kita akan dibimbing oleh Allah untuk selamat dari berbagai penyimpangan dan kesesatan. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Taubah, ayat 118 dan 119, Allah menyatakan, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ كُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين Kata Allah di dalam ayat ini dan atas tiga orang yang telah tertinggal di dalam peperangan sampai bumi ini terasa sempit oleh mereka. Dan bahkan diri-diri mereka merasa sempit dengannya. Dan mereka menyangka bahwa tidak ada tempat berlindung, tempat selamat, kecuali hanya kepada Allah. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka bertaubat. Sungguhnya Allah maha penerima taubat dan maha penyayang. Kemudian kata Allah setelah mengingatkan tentang peristiwa ini. Ya ayyuhallazina amanuttaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Bersama orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ada kaitannya dengan sebuah peristiwa besar yang pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Peristiwa yang insyaallah kebanyakan kita sudah mendengarnya atau membacanya yaitu kisah yang disebutkan di dalam hadis muttafaqun alaih dari riwayat sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Kisah yang panjang yang menceritakan tentang tertinggalnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu an dan kedua sahabatnya. Ya. Murarah bin Rabi' al-Amri dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Ya, beserta Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang kemudian karena kejujuran mereka Allah selamatkan mereka dari sikap kesesatan orang-orang munafik yang suka beralasan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mereka tertinggal dalam peperangan. Tapi Nabi Alaihi Wasallam menerima zahir mereka, lahiriah mereka dan menyerahkan urusannya kepada Allah haula'il munafiqun. Dengan kejujuran mereka kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Allah selamatkan mereka dari kemunafikan. Ka'ab bin Malik radhiyallahu an ketika dia tertinggal di dalam peperangan ini yaitu perang Tabuk itu adalah masa di mana dia sangat mampu untuk mengikuti peperangan dan mempunyai perbekalan yang lebih dari peperangan-peperangan sebelumnya tetapi beliau tertinggal dari mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena keterlambatannya untuk bergegas bersama Nabi Alaihi Wasallam di dalam mengikuti peperangan pada waktu itu. Ya. Ketika Nabi Alaihi Wasallam perang dari perang Tabuk pulang dari perang Tabuk dan masuk ke kota Al Madinah, mulailah datang bisikan-bisikan bahkan usulan-usulan dari keluarganya untuk dia mencari satu alasan yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ridho kepadanya karena dia telah tertinggal di dalam peperangan itu. Dan Kaab bin Malik ini bukan orang sembarangan. Kaab bin Malik radhiyallahu an diberi oleh Allah kemampuan untuk berdiplomasi dengan baik. Dia sangat mampu untuk mencari sebuah alasan yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ridho kepadanya. Tetapi beliau menyadari bahwa satu saat Allah pastilah akan membongkar kebohongannya. Akan membongkar kedustaannya itu kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Maka Ka'ab bin Malik radhiyallahu an lebih memilih untuk dia jujur kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika ditanya kepadanya apa alasanmu, dia katakan saya tidak punya alasan dan saya sangat mampu untuk ikut berperan bersamamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai terjadilah apa yang terjadi ya. dalam kisah yang panjang itu dan beliau diboykot selama 50 hari sebelum turunnya ayat yang menerima taubatnya dan mengakui kejujurannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah menyelamatkan Ka'ab bin Malik dari fitnah kemunafikan. Dia tidak seperti orang-orang munafik yang suka mencari-cari alasan hanya untuk demi membenarkan diri membohongi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam padahal Allah Maha Tahu dengan apa yang ada pada diri mereka. Dan juga disebutkan di dalam kisah itu bagaimana Ka'ab bin Malik karena kejujurannya kepada Allah dan juga kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam beliau diselamatkan dari fitnah yang sempat ditawarkan oleh Raja Ghassan, Malik Ghassan. Jadi di tengah Ka'ab bin Malik diboykot dengan ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya dia ditinggalkan oleh para sahabatnya, bahkan ditinggalkan oleh orang yang sangat dia cintai yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Benar-benar dunia ini terasa sempit, diboikot, diboikot. Tidak seorang pun yang mengajaknya bicara dan tidak pula menyahut salamnya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau memberi salam kepadanya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling dari Kaab bin Malik. Ya. Dia berjalan ke masjid, dia berjalan ke pasar-pasar kaum muslimin, tidak ada yang menggubrisnya di boykot. Bahkan yang memboikotnya itu dari keluarga-keluarganya. Ya. Dari keluarga-keluarganya, sanak familinya bahkan sampai datang perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk istrinya dijauhkan darinya. Ketika datang putusan Nabi Alaihi Salatu Wasallam, Kaab bin Malik sempat bertanya, apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkanku untuk menceraikannya? Kata utusan Nabi tidak. Engkau hanya diperintahkan untuk menjauhkannya. Maka dia pulangkan istrinya kepada keluarganya dalam keadaan sempit yang seperti itu dan kita bisa bayangkan dan Allah kisahkan dalam ayat tadi ya. wa dhaqat alaihimul ardu bim hatta dhaqat alaihimul ardu bima rahubat sampai dunia itu terasa sempit oleh mereka padahal dunia itu luas wa dhaqat alaihim anfusuhum dan diri mereka merasa sempit wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilaihi dan mereka menyangka bahwa tidak ada tempat selamat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Datang tawaran dari Malik Ghassan, Raja Ghassan. Ya. Surat mengajaknya untuk menyusul Raja Ghassan ke negeri mereka. Mereka akan berbagi kekuasaan dan harta dengannya karena engkau telah ditinggalkan oleh sahabatmu Muhammad. Ini fitnah yang luar biasa orang sedang diboykot, dijauhkan, tidak ada seorang pun yang yang menghiraukannya, ya, yang mau mengajaknya bicara, yang mau menyalaminya atau menjawab salamnya, tiba-tiba ada orang yang menawarkan bantuan bahkan berjanji akan membagi kekuasaan dan juga membagi harta benda dengannya. Tetapi kemudian Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu karena dia jujur sama Allah dia jujur sama Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan menginginkan sesuatu yang lain. Dia hanya menginginkan ridha Allah dan taat kepada nabinya alaihi salatu Maka kemudian dia pun menolak tawaran itu. Surat itu segera dia ambil dan dia bakar di tanur, di perapian. Abang Nah, jadi ketika datang tawaran dari Malik Hasan, Raja Raja Hasan yang menawarkan berbagi kekuasaan dan berbagi harta benda, namun Ka'ab bin Malik radhiyallahu an mampu untuk kokoh, teguh, tegar. Ya. Ibarat batu karang yang tidak pernah goyah oleh terpaan badai, ombak terjangan ya. terjangan-terjangan air besar yang ada di tengah lautan sana. Kenapa? Karena dia jujur sama Allah. Dia jujur kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga itu menjadi sebab keselamatannya dari fitnah-fitnah kesesatan, fitnah kemunafikan, fitnah tawaran dunia, tawaran kekuasaan, tawaran harta benda, karena dia jujur kepada Allah dan juga kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Alangkah hebatnya pengaruh kejujuran. Maka kita sangat membutuhkan kejujuran itu kalau kita ingin selamat. Hati kita akan diberi cahaya oleh Allah karena kita jujur kepadanya. Namun kalau kita tidak jujur di dalam beragama kepada Allah, hanya mengharapkan wajahnya, dan demi untuk membela agamanya, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Allah Maha tahu tentang apa yang ada di dalam hati kita ini. Mungkin manusia bisa kita tipu, bisa kita bohongi, bisa kita dustai. Ya. Dengan ucapan-ucapan kita yang indah, kalimat-kalimat kita yang memukau. Ya. Retorika-retorika kita yang barangkali bisa mengkelabui masa Tetapi kita tidak bisa membohongi Allah. Menipu Allah. Allah maha tahu akan segalanya. Maka ketika kita tidak jujur, benar-benar beragama kepada Allah, mengharapkan wajahnya, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya karena mengharapkan ridha Allah, bisa jadi itu menjadi sebab bahwa kita akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kebersihan hati, kemurnian niat, keikhlasan karena Allah sangat dibutuhkan oleh seorang hamba dia jujur kepada Allah Taala wa taala. Karena kejujurannya itu akan menuntunnya kepada sekian kebaikan-kebaikan. Nabi Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang muttafaqun alaih hadis yang ma'ruf insyaallah antum semua sudah hafal. Cuma alangkah indahnya kalau selalu kita ulang dan menjadi pedoman di dalam hidup kita. Innal birra Inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula wa la yazalu rajulu yasduq hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa Kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya kejujuran itu selalu membawa kepada kebaikan. Dia mengarahkan kita kepada kebaikan-kebaikan. Ya. Dan kebaikan-kebaikan itu akan menuntun kita kepada surga. Dan senantiasa seorang hamba berbuat kejujuran sampai dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur, sebagai seorang yang sedih Demikian pula kata beliau alaihi salatu wassalam, "Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur." Dan sungguhnya dusta itu akan membawa kepada kejahatan. Kita akan dituntunnya kepada kejahatan-kejahatan. Satu kebohongan membawa kepada kebohongan yang lainnya. Kebohongan yang lain akan membawa kepada kejahatan yang berikutnya. Sampai kemudian kita terjerumus ke dalam api neraka Allah. Wa innal fujura yahdi ila nar. Wa la yazalu ar-rajulu yakdzib hatta hatta yuktaba 'inda Allah kadzdzaba. Ya. Dan senantiasa seorang hamba itu berdusta sampai dia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta, kadzdzab. Dan ini ditulis di sisi Allah apa yang ditulis di sisi Allah tidak bisa kita rekayasa. Kalau penilaian manusia bisa kita rekayasa. Bisa kita kelabui. Bisa kita dengan membangun opini untuk menilai kita sebagai orang yang jujur atau sebagai orang yang sebaliknya. Tetapi apa yang tertulis di sisi Allah tidak bisa kita rekayasa. Tidak bisa dengan membangun opini. Karena Allah Maha tahu segalanya. Siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Siapa yang siddiq dan siapa yang kezar, Dan yang jelas, selama kita berada di atas kejujuran, Allah akan menuntun kita kepada kebaikan. Dan selama kita berada di dalam kedustaan, Allah akan membuat kita terjerumus ke dalam kejahatan demi kejahatan. Maka kita dituntut untuk membuktikan diri bahwa kita ini orang yang jujur kepada Allah atau kita seorang yang pendusta kepada Allah tabaraka wa taala. Orang yang jujur hidupnya akan disertai dengan ketenangan Orang yang jujur kepada Allah, Allah akan turunkan kepadanya ketenangan. ketenangan. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Ali bin Abi Thalib, beliau menyatakan wa inna sidqa tuma'ninah wal kadhiba ribah. Sesungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan dan dusta itu membuat kebimbangan demi kebimbangan. dan kita akan diberi berkah oleh Allah selama kita jujur kepadanya. Selama kita berada di dalam kejujuran itu, berkah itu akan datang dari Allah. Kebaikan yang banyak yang dilimpahkan oleh Allah di dalamnya. Sebagaimana dalam hadis Hakim bin Hizam yang muttafaqun alaih, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa." fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima kata Nabi alaihi salatu wassalam al bayyani bil khiyar dua orang yang jual beli itu mendapatkan hak boleh pilih ya malam yatafarraqa selama keduanya belum berpisah ya, kalau keduanya mau berbuat jujur dan menerangkan secara jujur apa yang ada di dalam jual beli itu, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, burika lahuma fi bai'ihima. Maka akan diberi keberkatan bagi keduanya di dalam jual beli keduanya. Dan kalau keduanya berdusta dan menyembunyikan sesuatu yang ada di dalamnya, muhiqat barakatu Maka akan dihapuskan keberkatan jual beli keduanya. Kejujuran itu membawa berkah. Selama kita jujur akan diberkati oleh Allah hidup kita. Apapun yang kita kita perbuat, kita laksanakan, kita ucapkan, kalau dasarnya adalah kejujuran kepada Allah, pasti berberkah. Nah, oleh karena itu, kita butuh selalu introspeksi diri. Di dalam kita beragama kepada Allah ini, apakah kita sudah jujur sama Allah? Apakah kita selama ini beragama kepadanya hanya mengharapkan ridha Allah. Apakah kita beragama kepadanya hanya mengharapkan janji-janjinya yang telah dia persiapkan untuk orang-orang yang diridhoi olehnya? Atau kita mengharapkan salah satu dari kesenangan dunia? Semua yang tahu adalah kita. Kita dengan Allah kita dengan Allah dan bukan tidak mungkin orang yang secara lahiriahnya beramal dengan amalan agama yang mulia tetapi secara batiniahnya dia beramal dengan amalan penduduk api neraka ya. seperti yang dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Al-Bukhari hadis Sahal bin Sa'ad saidi radhiyallahu anhu Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam menyatakan wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah fi yabdulin nas dan sungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk surga tapi kata beliau dengan catatan fi yabdulin nas ya. menurut apa yang tampak oleh manusia bahwa dia beramal dengan amalan penduduk surga seakan-akan masya Allah dia beramal dengan amalannya yang luar biasa dengan dalil, dengan hujah, dengan fatwa dan lain sebagainya. Tapi siapa yang tahu hatinya? Tidak ada yang tahu kecuali dia dan sebelumnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu kata Nabi alaihi salatu wassalam wa inna ahadakum la ya'amal bi'amali 'amali ahli jannah dan sungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk surga fima yabdulinna. Menurut yang tampak oleh manusia. Wahuwa min ahlin nar. Sementara dia kata Nabi alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya termasuk dari penduduk api neraka. Sangat ironis sekali. Seorang hamba yang secara lahiriahnya beramal dengan amalan penduduk surga, tapi pada hakikatnya dia penduduk api neraka. Yang sebenarnya amalan soleh itu membawa kepada surga Allah, bukan kepada nerakanya. Tapi pada orang yang seperti ini justru amalan soleh itulah yang menyampaikan dia kepada neraka Allah. Ya. Karena dia beramal dengan amalan penduduk surga bukan karena Allah dia tidak jujur sama Allah. Ya, hatinya menyimpan simpanan-simpanan yang jelek kepada Allah. Oleh karena itu, hadis ini ada sebabnya. Ya, hadis ini ada sebabnya. Kenapa Nabi Alaihi Wasallam menyebutkan hal itu? Ya. Sebabnya adalah sababul wurudnya bahwa ada seorang di masa Nabi Alaihi Wasallam di tengah pertempuran yang hebat, dia maju ke medan laga pertempuran dengan gagah beraninya. Dia menghadapi para kufar dengan pedangnya, ya, dengan keberanian yang luar biasa. Ya. Sampai-sampai para sahabat Nabi radhiyallahu anhum terkagum-kagum dengan keberanian dan kehebatan orang ini di dalam jihad fi sabilillah sampai para sahabat itu mempunyai penilaian. Ini penilaian manusia. Coba lihat. Coba lihat penilaian manusia. Ya. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, orang-orang mulia, orang-orang utama. Ya. Tetapi mereka menilai orang ini dengan sesuatu yang berbeda dengan hakikatnya. Sebab mereka tidak tahu perkara yang gaib. Tidak tahu apa yang ada di balik itu. Mereka menilai dengan zahir apa yang tampak pada orang ini. Sehingga mereka, mengatakan tentang orang tersebut. Huwa min ahlil jannah. Orang ini termasuk penduduk surga. Ya. Itu penilaian sahabat yang melihatnya pada waktu itu. Sampai kemudian Nabi alaihi salatu mendengar penilaian mereka dan beliau menyanggah dengan keras. Kata beliau, "La Ya. Tidak. Bal min ahlin nar. Bahkan orang ini termasuk daripada penduduk api neraka. Bayangkan. Mengerikan sekali. Ya, orang yang sedang gagah beraninya ya dengan hebat, dengan tangguh dia menyerang, menyerbu ke tengah barisan musuh ya dalam jihad sabilillah amalannya amalan yang sangat mulia, amalan ahli jannah. Ya. Sahabat menilai dengan lahiriahnya dan mengatakan dia termasuk penduduk surga. Tapi Nabi mendapatkan wahyu dan mengetahui hakikatnya sehingga beliau menyanggah la bal huwa min ahli Orang yang sedang beramal dengan amalan yang sangat mulia ini dinyatakan oleh Nabi dia termasuk dari penduduk api neraka. Ya. Ada sebagian sahabat yang ingin tahu apa yang kira-kira terjadi pada orang ini sehingga dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia termasuk dari penduduk api neraka. Maka diikuti, ya, di eh, cari tahu apa yang kira-kira terjadi padanya. Ya, dikuntit. Ternyata pada suatu momen ya, orang ini terluka parah Ya. terluka parah dengan luka yang dia tidak sabar di dalamnya, tidak sabar menanggungnya, sehingga kemudian dia mengambil pedangnya dan dia menusukkan pedang itu tembus ke badannya. Artinya apa ini? Mati dalam keadaan bunuh diri. Maka sahabat yang melihatnya ini langsung mengatakan Allahu Akbar. Dia menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyatakan sadaqa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya telah benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia sampaikan tentang kondisi orang ini yang tadinya mati bunuh diri kepada Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Nah disitulah kemudian Nabi mengeluarkan kalimat yang berharga ini, kalimat yang menjadi pelajaran penting untuk kita Beliau menyatakan wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli jannah ma yabdu nas wa huwa min ahli nar. Dan sungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk surga menurut yang tampak oleh manusia, padahal dia penduduk api neraka. Ya. Waspadai ketergelinciran hati ketidakikhlasan, ketidakjujuran. Ya. Jangan merasa aman daripada makrullah. Oh, kalau saya nggak mungkin menyimpang. Ya, siapa yang menjamin antum nggak mungkin menyimpang? Antum punya surga, sudah kapling di sana. Ya. Sehingga antum berani mengklaim bahwa antum tidak mungkin menyimpang, siapa antum? bahkan Nabiullah Khalilullah Abul Anbiya Imam Tauhid siapa beliau Nabi Ibrahim alaihissalam sangat mengkhawatirkan dirinya untuk jatuh ke dalam perbuatan syirik apa di antara ucapan beliau yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran wajunubni wabaniya anak budal asnam Hindarilah aku dan anak-anak keturunanku dari mengibadahi berhala-berhala. Ini Nabiullah Ibrahim Khalilullah. Abul Anbiya Imam Tauhid. Siapa kita sehingga kita merasa aman dari kesyirikan, dari kebitahan, dari penyimpangan? Siapa kita? Ya. Kita berharap kepada Allah taala Semoga kita selalu diberi keteguhan oleh Allah keteguhan itu tidak datang dengan sendirinya. Ya, kekokohan di atas agamanya tidak datang dengan sendirinya, tapi membutuhkan kejujuran dari kita, keikhlasan di dalam beragama kepada Allah, kemurnian hati, kebersihan niat. Itu yang akan membuat kita bisa menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Ya. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam ketika beliau mengomentari hadis yang saya sebutkan tadi. Hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau menerangkan bahwasanya salah satu sebab seorang bisa meninggal dalam keadaan su'ul khatimah karena keberadaan simpanan-simpanan hati yang jelek ya simpanan-simpanan hati yang, yang jelek, yang buruk. Nah, tidak ikhlas, tidak jujur, tidak murni di dalam beragama. Ya. Membonceng di dalamnya ambisi, membonceng di dalamnya kepentingan. Ya. Ikut di dalamnya ketersinggungan dan lain sebagainya. Ini yang memang kita harus selalu waspada introspeksi diri, introspeksi diri, membenarkan diri muhasabah. Ya sehingga kita bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan sebaik-baiknya. Ya. Setelah kita berupaya sekuat mungkin menjaga kejujuran kita, keikhlasan kita, kemurnian kita, kebersihan kita di dalam beragama kepada Allah lahiriahnya dan yang paling penting adalah batiniahnya. Setelah itu kita sertai dengan selalu meminta kepada Allah tabaraka wa taala untuk bisa diberikan kita keteguhan dan keistiqomahan di atas agamanya. Karena yang bisa membuat kita bersih dari berbagai penyimpangan, kesesatan, kebid'ahan, berbagai perbuatan-perbuatan dosa hanya Allah tabaraka wa Allah menyatakan di dalam surah Nur ayat yang ke-21, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada, walakinallaha yuzakki man yasha." Kalau bukan karena keutamaan dan rahman Allah, Ma zaka minkum min ahadin abada. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk bersih selama-lamanya. Walakinallaha yuzakki man yasha. Akan tetapi Allah akan mensucikan, akan membersihkan siapa yang dikehendaki oleh Allah. Maka di tengah-tengah gegap gempita berbagai bentuk fitnah di masa ini, kekafiran yang sudah menyebar dengan cukup dahsyatnya kesyirikan kepada Allah, kebid'ahan, perbuatan-perbuatan dosa, berbagai keributan, keonaran, perselisihan, pertikaian dan lain sebagainya. Kita membutuhkan kejujuran kepada Allah, keikhlasan kepadanya, kemurnian di dalam beragama kepadanya menghambakan diri kepada Allah dengan sebenar-benar sebenar-benarnya makna ubudiyah. Makna ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah. Kita kalahkan semua fitnah itu dengan amalan-amalan saleh menghambakan diri kepada Allah tabaraka wa taala sehingga kita dibimbing oleh Allah kepada yang benar, hati kita peka kepada kebenaran. Jalan kita diluruskan oleh Allah kita dituntun olehnya kepada jalan yang diridhoinya. Sehingga kata Nabi alaihi salatu dalam hadis Abi Hurairah dalam riwayat Muslim, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil Muslim, ya. Bersegeralah kalian untuk mengalahkan fitnah-fitnah itu dengan amalan-amalan yang saleh. Yang datangnya fitnah-fitnah tersebut digambarkan oleh Nabi saking dahsyatnya bagi lailil muslim. Seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Dan saking dahsyatnya kata beliau yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di pagi harinya dia mukmin, sore harinya dia sudah kafir. Atau sore harinya dia mukmin, pagi harinya dia sudah kafir. Dalam hitungan waktu sekejap hanya pagi dan sore dia berubah keyakinan. Ya. Apa kata beliau selanjutnya? Ya bi'udinahu bi'aradhin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sepotong kesenangan dunia. Dan tidak mesti selalu harta bentuknya, bisa kedudukan, bisa dengan nama harga diri, ya, dengan bisa dengan penghormatan manusia, bisa dengan harta benda, bisa dengan syahwat yang lainnya. Nah, dia menjual agamanya dengan sepotong dari kesenangan dunia. Maka orang yang menghambakan diri kepada Allah di tengah-tengah kondisi yang semraut, kacau balau nggak karu-karuan ini tadi, orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu nilainya besar. Bahkan digambarkan oleh Nabi dalam hadis Ma'qil bin Yasar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, ya al-ibadatu fil harb ka hijratin ilayya. Kata beliau, beribadah di waktu yang penuh dengan keonaran, keributan yang di dalamnya terdapat pembunuhan, peperangan dan lain sebagainya Nilainya itu kata beliau kahijratin ilayya seperti hijrah kepadaku. Nilainya seperti hijrah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan ibadah kepada Allah, dengan menuntut ilmu, dengan belajar, ya mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala menjauh dari hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang bisa merusak hati kita, hal-hal yang bisa merusak kebaikan yang sudah pernah kita perbuat. Hal-hal yang menjauhkan kita dari agamanya. Ya. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana dalam hadis Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu dalam riwayat Abi Dawud beliau menyatakan inna sa'ida laman junnibal fitan. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Sungguhnya orang yang bahagia itu orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang bahagia itu kata beliau orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang bahagia itu orang yang dijauhkan dari fitnah. Faman ibtuliya fasabara fawaha. Barang siapa yang diuji, diberi cobaan oleh Allah, kemudian dia sabar, maka alangkah mengagumkan urusannya. Fawaha. Ya. Bagaimana dia diuji oleh Allah, kemudian dia mampu sabar. Luar biasa. Nah, maka orang-orang yang menginginkan kebaikan agamanya menjauh dari fitnah. Sedapat mungkin, menjauh dari fitnah. Dalam riwayat lain dari hadis Abi Bakrah Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan yushiku ayyakuna khayra malil muslim ghanamun yatba'u biha sya'af al-jibal wa mawaqi' al-qatr yafirru bi, yafirru bidinihi min al-fitan hampir-hampir sebaik-baik harta seorang muslim itu adalah seekor kambing. Yatba'u biha, yatba'u biha sya'fal jibal wa mawaki al Yang dia membawanya untuk mencari puncak-puncak gunung dan tempat-tempat turunnya hujan. Yafirru bidinihi minal fitan. Dia membawa lari agamanya menjauh daripada fitnah. Menjauh daripada fitnah. Nah, dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan satakunu satakunu fit, fitanu akan terjadi berbagai macam fitnah. Ya. Ketika para sahabat bertanya kepada beliau apa yang harus mereka perbuat, beliau menyatakan man kana lahu ibilun ya. falyadhhab ila ibilih wa man kana lahu ghanamun falyadhhab ila ghanamih wa man kana lahu ardhun falyadhhab ila ardhih Ya. Barang siapa yang punya onta hendaknya dia pergi mengurusi ontanya. Barang siapa yang mempunyai kambing maka hendaknya dia pergi mengurusi kambingnya. Barang siapa yang punya tanah hendaknya dia pergi mengurusi tanahnya. Ya Rasulullah, illam yakun lahu ibilun wala ghanamun wala ard. Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia tidak punya onta, tidak punya kambing, tidak punya tanah? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, يعمد إلى سيفه فيدق حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاة kata beliau alaihi salatu wassalam hendaknya dia pergi mengambil pedangnya kemudian dia patahkan bagian yang tajamnya lantas hendaknya dia mencari keselamatan jika dia mampu untuk mencari keselamatan itu artinya menjauh dari fitnah Nah, semoga Allah tabaraka wa taala memberi kita se di dalam kehidupan ini keistiqomahan di dalam beragama kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan jalan kita, membersihkan hati kita dan memperbaiki amalan-amalan kita sehingga kita bertemu dengannya dalam keadaan yang diridhoinya dan kita selalu meminta kepadanya dengan doa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik wahai zat yang menguasai hati maka arahkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu atau dalam ucapan yang lainnya Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wahai zat yang membolak-balikkan hati maka kokohkanlah hati kami di atas agamamu Semoga Allah Azza wa Jal memberikan keberkatan kepada kita dengan majelis ini dan membawa kepada kebaikan kita. Saya sudah sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.